Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih berada pada kitab Naam, Nadhl al-Waraqat. Naam pantun mengenai puisi Waraqat yang dikarang oleh Imam Al-Amriti Syihabuddin rahmatullah alaih. Perhatikan baik-baik. Naam. Qala al-muallif rahmatullah alaih wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat tabaqati wasfihil mahtumi itu kan nah barakallahu fikum ilmu kami adalah ma'rifatul ma'lum mengetahui perkara yang sudah diketahui Intabaqat jika mencocoki liwasfihi terhadap sifatnya al-mahtumi yang sudah dipastikan. Jadi yang namanya ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya namanya ilmu. Paham ya? Adapun kalau mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya namanya bodoh. Paham ya? Kemudian kalau seandainya dia mengetahui sesuatu tapi kok meragukan berarti syak. Paham ya? Kemudian kalau dia itu mengetahui sesuatu tapi dengan sangkaan tapi kemungkinan besarnya benar namanya don. Kemudian mengetahui sesuatu dengan sangkaan tapi kemungkinan besarnya keliru namanya apa? Wahm, Bedakan wahmun dan wahamun. Wahmun itu nah barakallahu fikum mengetahui sesuatu tapi dengan dugaan atau sangkaan, tapi kemungkinan besarnya keliru gitu loh. Itu namanya wahm. wahmun. Adapun wahamun di fatah, di fathah apanya? Haknya itu namanya ghalatun artinya. Wahamun ay ghalatun. Pembedanya, ya? nah, Naam. Dari sini kalau Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu ilmuna ma'rifatun ilmun, ilmu mutada wa ma'rifatu khabaru. Susunannya mutada khabar. Nah, ilmu itu mutadanya, ma'rifat khabarnya. Wa qalu al-ma'lumu in tabaqat li wasmihi al-mahtumi maksudnya adalah mengetahui sesuatu yang sudah diketahui jika mencocoki sesuai dengan sifatnya maka itulah ilmu. Yakni anil ilma huwa ma'rifatul ma'lum al-mutabiqati li wasfi li wasfi. Maknanya adalah ilmu itu adalah mengetahui sesuatu yang sudah diketahui, tapi mencocokkan dengan sifatnya sama gitu loh. namanya. 61 satu tambah satu berapa? Dua. Itu namanya apa? Ilmu. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua itu namanya don. Karena kemungkinan benarnya besar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau nggak salah itu enam tiga. Itu berarti apa? Waham. Waham karena kemungkinan besarnya keliru. Nah, kalau syak bagaimana? Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu anak ragu. Kalau enggak dua, tiga. Itu namanya syak. Paham ya? Nah, datang yang terakhir itu satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu tiga. Namanya jahil. Bodoh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Perlu diperhatikan itu. Berikutnya kata beliau di sini, wa hadha ta'rifu untuk kita bi anna fihi dauran. Nah, nah, pengertian ini dikritik Nah, kenapa dikritik? Sebabnya karena di dalamnya ada dauran seakan-akan perputaran atau berputar gitu loh. Li'annaka idza qulta dikarenakan apabila kamu ucapkan ilmu na ma'rifatul maklumi sarat tahsilan tahsil hasil. Sekarang perhatikan. Kenapa kok dikritik? Karena ucapan ilmu kami adalah mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Ucapan sesuatu mengetahui sesuatu yang sudah diketahui, seakan-akan ada kritikan di situ. Mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Kalau perkara yang sudah diketahui ngapain mengetahui lagi? Kamu belum maksudnya itu? Nah itu. Nah, ngapain istilahnya mengetahui lagi yang sudah ketahui? Orang itu ingin mengetahui karena belum tahu, tapi ini mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Nah, ini kan kata beliau pengertian ini dikritik karena di situ ada makna mutar-mutar. Mutar-mutar itu mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Kan enggak bagus. Gimana? oh, sudah diketahui kan enggak perlu mengetahui lagi. Mengetahui itu sesuatu yang belum tahu itu loh. Kita lihat di sini. Naam. Kalau seandainya mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, maka itulah yang diinginkan. Syarat tahsil hasil itulah yang diinginkan. Li'anan ma'luma ma'lumun min qabl min ilmik. Dikarenakan sesuatu yang diketahui sudah diketahui sebelum ilmumu, fayakunu fihi fi daurun. Maka menjelaskan di sini seakan-akan apa? Ada unsur berputar-putar. Dalam artinya lama cukup dan tidak perlu dikasih dengan maklum, lafaz maklum. Karena mengetahui sesuatu yang sudah diketahui Ah muter-muter itu. Nah, seharusnya itu mengetahui sesuatu. Nah, sesuatu ini kalau sesuai dengan hakikatnya berarti benar, kalau tidak sesuai dengan hakikatnya berarti tidak benar. Enggak perlu mengetahui sesuatu yang sudah diketahui. Nah, lafaz yang sudah diketahui ini yang dikritik. Tahu Nah. Wa qalu mereka mengatakan, "Lau annal mu'allif rahimahullah ta'ala qaal." Kalau seandainya mu'allif mengatakan, "Wa ilmu hari ma'rifatus syai' al-mutabiqatil wasfi" ini benar. Ilmu kami itu, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang mencocoki dengan hakikat kenyataannya atau sifatnya benar ilmu. Nah, lakana hada ashah saya ini yang lebih benar. Walihada naqulu fi ta'rifil ilmu. Oleh karena itu, oleh karena ini kami mengatakan dalam definisi ilmu, perhatikan definisi ilmu ini. Definisi ilmu secara usul adalah idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, ngerti kan gitu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa? mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya ilmu. Naam. Wa in syi'ta faqul, jika engkau tahu, jika engkau mau, maka ucapkanlah ma'rifatu syai' 'ala ma huwa 'alaihi sama. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya sama. Fal ilmu, maka ilmu itu adalah anta'rifa syai' 'ala ma huwa 'alaihi. Engkau mengetahui sesuatu sesuai dengan apa? kenyataannya. Itu namanya ilmu. Nah, famatalan sebagai contoh, a'riful an anna hadhihi allati bi yadi nabnu kalau contohnya ini perhatikan, aku sekarang mengetahui bahwasanya yang ada di hadapanku sekarang ini adalah pantun puisi warakat. Ya enggak? Yusamma hadha ilman ini berarti dinamakan ilmu. Kenapa? Li'annani adraktuhu 'ala ma huwa 'alaih. Karena aku menjumpai sesuai dengan hakikatnya. Nah, sekarang yang ada kitab yang ada di hadapannya apa ini? Kitab Nadul Warakat itu. Nah, berarti apa? Ilmu namanya, sesuai dengan hakikatnya. Kecuali kalau anak megang syarah Bekoniyah. Anak mengatakan ini kitab nablu waraqat. Ini bukan ilmu namanya. Karena tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih, "Lakin law qultu" akan tapi kalau seandainya aku mengatakan hadhil warakat, Hadhil warakat, Ini adalah warakat, Hal hada ilmun? Apakah ini ilmu? Ini warakat ini. Ini warakat ini. Ini kitab warakat. Apakah ini ilmu? Kata beliau, "La laisa ilmin." Bukan bukan ilmu karena ini kitab ini bukan kitab warakat, tapi nadmul warakat pantun puisi dari dari kitab warakat Karena kitab warakat yang aslinya bukan ini. Ya, yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini Imamul Haramain Abdul Malik bin Yusuf. Paham ya? Imamul Haramain. Jadi itu kitabnya warakat Nah, kitab yang kita baca ini apa? Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Amriti Syihabuddin dikenal dengan Nadmul warakat Beda enggak, kan Beda. Waraqat sendiri, pantun warakat sendiri gitu loh. Eh, Jadi kalau antum mengatakan kitab ini adalah waraqat, ini bukan ilmu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan hakikatnya. Kita lihat sini. Li'anni adraktuhu ala khilafi ma huwa karena aku menjumpainya atau mengetahuinya tidak sesuai dengan hakikatnya. Halanya kuno ilman maka tidak dikatakan ilmu. Fa in lam udrikhu itlaqan bi an Jika aku tidak mengetahui secara mutlak, itu dengan catatan seperti aku mengatakan wallahi ma adri. Wallahi ma adri. Demi Allah aku enggak tahu. Hal huwal waraqat atau natul waraqat? Aku nggak tahu kitab ini kitab waraqat atau kitab natmul waraqat, eh? Atau nukhbatul fikar atau kitab kitab nukhbatul fikar. Kita wallahi nggak tahu gitu ya. Aku nggak tahu. Ini kitab waraqat atau kitab natul waraqat atau kitab nukhbatul fikar. Nah, ngomong kayak gitu, fa hadza laysa bil berarti berarti bukan ilmu juga. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan apa? hakikatnya. Ini kitab syarah terhadap natmul waraqat. Benar nggak? Benar ilmu. Ini syarah Baikunia. Ilmu bukan? Bukan, karena tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini adalah waraqat, kitab waraqat. Ilmu bukan? Bukan tidak sesuai dengan hakikatnya seperti itu. Kata beliau di sini, Dan jika demikian, al-ilmu idrakus syai' 'ala ma 'alaihi." Jika demikian ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Fa kharaja bi qaulina idrakus syai' keluar dengan ucapan kami, nah mengetahui sesuatu man lam yudrikhu fahadale hadza ilmin yaitu orang yang tidak mengetahui maka itu bukan ilmu wa kharaja biqaulina dan keluar dengan ucapan kami alamahu alaihi sesuai dengan hakikatnya man adraka syai' ala khilafi ma yaitu orang yang mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya berarti bukan ilmu walidzalika amsilatun katsiratun dan untuk hal itu banyak sekali contohnya pamatalan sebagai contoh sa'alna rajulan faqulna lahu nah kita bertanya kepada salah seorang kemudian kita katakan kepadanya mata kanat ghazwatul khandaq Kapan terjadinya perang Khandaq? Perang Khandaq itu perang apa? Ahzab sama saja. Ghazwatul Khandaq sama Ghazwatul Ahzab itu sama saja. Peperangan yang didatangi dihadiri oleh apa? Enam eh, pertemuan-pertemuan semua musuh. Semua musuh-musuh Islam itu jadi satu di situ. Nah, dalam artian musuh ingin merangkul Rasulullah tersebut. Nah, ditanya, kapan terjadinya perang Khandaq? Qala la adri. Aku enggak tahu. Fa hadza laysa bil ilmin. Ini berarti tidak apa berarti ini bukan ilmu? Berarti ini bukan apa? Bukan ilmu. Nah, kita lihat sini berikutnya. Wasalna rajulan akhar, tanya yang lainnya lagi. Kapan itu perang Khandaq? Nah, orang kan tukasul Khandaq di Ramadan di sana tasi'ah. Ada yang mengatakan, "Oh, perang Khandaq itu pada bulan Ramadan tahun 9 Hijriah katanya." Ada yang ngomong kayak gitu. Ini yang yang tanya satu lagi. Fahadha laysa ilmin. Ini juga bukan ilmu. Kenapa? Walakinahu nam walakinnahu apa itu? Apa itu maksudnya? Walakinnahu apa? Walakinnahu alimna ala ghairi ma huwa alaih. Akan tapi na barakallahu fikum walakinahu a'lamana ala ghairi ma huwa alaih. Akan tapi dia memberitahukan kepada kita tidak sesuai dengan hakikatnya. Kapan perang Khandaq itu? Perang Khandaq itu bulan Ramadan tahun 9 Hijriah. Nah, ini bukan ilmu kenapa? Karena dia memberitahukan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Yang ketiga, tanya lagi orang lain. Wa sa'alna salis kemudian kita tanya yang ketiga. Faqala ghuswatul Khandaq fi Syawal sanah khamsin min al-Hijriah. Min al-Hijrah. Ada mengatakan yang tiga tadi tanya, "Kamu kapan perang Khandaq terjadi?" Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun lima Hijriah. Fahada alimun. Nah, ini yang sahih ya. Nah, barakallahu fiikum akhir-akhir empat akhir apa? Akhir empat Hijriah. Nah, barakallahu awal bulan awal apa awal 6 lima Hijriah. Apa itu maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Fahada alimun ini orang yang berilmu. Li'annahu adraka syai' ala ma huwa alaihi. Dikarenakan dia mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Para khondat pada tanggal nah pada pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah akhir tahun 4 awal 5 Hijriah. Naam. Fasara ilmu ta'nam, fasara ilmu ta'rif, maka menjadi ilmu itu definisinya adalah idraku syai' 'ala ma huwa 'alaih, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Saimin di kitab yang lain, idraku syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Itu namanya ilmu. Oh ya, namanya ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi Ternyata kalau kita telusuri ada berapa tingkatan tadi? Ilmu, al-jahl, don, syak, sama wahm. Lima. Masalah pengetahuan ada lima. Ilmu, idrakus syai' ala alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Al-jahl, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. al don mengetahui sesuatu dengan dugaan atau sangkaan, namun kemungkinan benarnya besar. Al-wahm, mengetahui sesuatu sesuai mengetahui sesuatu dengan dugaan atau sangkaan namun kemungkinan besarnya apa? keliru. Asyak. Asyak mengetahui sesuatu dengan apa? Dengan tidak bisa memastikan. Ya, kemungkinan benarnya dan kemungkinan kelirunya itu dia nggak bisa memastikan. Paham ya? Ragu istilahnya. Nah, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau enggak dua, tiga. Itu ragunya. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua, tudon. Karena kemungkinan benarnya besar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau tidak salah itu tiga. Itu berarti waham. Kemungkinan benarnya sedikit. Nah, kalau ilmu satu tambah satu berapa? Satu tambah satu dua. Yakin itu berarti ilmu. Paham ya? Yang bodoh satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu tiga. Nah, itu nama jahil. Ada dua nanti jahil. Jahil murokab sama jahil apa? basit. jalan murokab itu yang bodoh tapi berlipat-lipat itu loh. Eh, enggak tahu bergaya sok tahu gitu loh. Paham ya? Tapi kalau jalan basit itu wajar orang yang bodoh yang enggak tahu misalnya anak kecil. Satu tambah satu berapa? Enggak tahu. Wajar anak kecil. Tapi orang besar kelihatannya dia enam tahu tapi segera sok tahu jawabnya keliru lagi. Misalkan ya. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu tiga misalkan. Misalkan ya, seperti itu. Nah, karena itu tingkatan-tingkatan masalah ilmu. Nah, Berikutnya kata beliau, wa hunaka idrakatun ukhra duna dzalik. Di sana masih ada apa? Nah, pengetahuan-pengetahuan yang lain selain nah yang sebutkan tadi. Yaqul rahimahullah berkata rahimahullah al-Imam Amriyati Syihabuddin rahmatullah alaih wal jahlu qul tasawwur syai'i ala khilafi wasfihi ladzi bihi ala wa qila haddul jahli nah, faqdul ilmi basitan aw murakkaban tatsummi. Nah, ini sekarang berkaitan masalah bodoh, bodoh yang berlipat-lipat dan bodoh yang wajar. Nah, lawan daripada ilmu. Ini sekarang kita bahas ilmu secara apa? Menurut ahlu usul ya. pun ilmu secara syar'i bukan seperti ini pengertiannya. Ilmu secara syar'i kalau Allah kalau Rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana nah barakallahu fikum wa Nah, ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab dunia. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ilmu itu apa? Mengenal petunjuk beserta dalilnya. Ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Selain itu dengan taklid sama saja. Maksudnya apa? Jadi upayakan nah mengenal petunjuk itu dengan dalilnya. Paham ya? al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaka wa taqlidu yastawiyani itu ilmu secara syar'i kemudian juga di ungkapan-ungkapan yang sangat bagus itu nam kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun nam illa nam illa al-haditha wa illa fiqha fid dini itu nam al-ilmu ma fihi qala haddatsana wa madzana apa berikutnya itu Wa masti madzaka waswasu syayatin waswasu syayatin Nah, maka semana dan itu. Jadi ilmu itu adalah apa? Nah, seluruh ilmu-ilmu selain apa? Seluruh ilmu-ilmu itu menyebutkan Nah, ha? illa haditsa wa illa fiqh din kecuali ilmu hadis dan memahami dalam ilmu agama ini. Nah, kemudian al ilmu ma fi qala haddatsana. Nah, ilmu itu yang di dalamnya ada ucapan qala haddatsana. Jadi ilmu hadis kan itu ilmu syar'i. enam Nah, kemudian wah Wa mastiwa dzaka ada masalahnya itu apa? Naam, waswasus syayatin. Adalah apa? Waswasus syayatin adalah bisikan-bisikan setan. Paham ya? Itu menunjukkan maksudnya ilmu secara syariat. Nah, ilmu di sini secara apa? Usul. Ilmu menurut ahli usul idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya itu loh. Nah, itu ilmu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Arafa al-mu'allif rahimatullah jahla bi annahu." Mu'allif mendefinisikan kebodohan bahwasannya maknanya adalah tasawwur syai' ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala, yaitu menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan sifatnya yang telah ditentukan. Yakni misal contohnya adalah anta tasawwara hadha syakhsa rajulan. Maksudnya contohnya adalah na'am barakallahu fikum engkau menggambarkan dan seseorang ini na'am barakallahu fikum orang lain wa huwa imra'atun padahal itu perempuan. Wa hadza jahlun. Ada laki-laki digambarkan perempuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu laki-laki nah tapi dia mensifati bahwasanya ini perempuan, padahal laki-laki itu. Nah, itu namanya jahlun. Karena karena mengkabarkan menggambarkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Paham belum maksudnya? Ada laki-laki yang digambarkan laki-laki. Digambarkan bukan bukan digambarkan, digambarkan. Oh, ini laki-laki itu loh maksudnya. Nah, seperti itu. Hada jahlun ini kebodohan. Li'anna kata sawartahu ala khilafi ma Karena engkau telah menggambarkan Nah, barakallahu fikum menceritakan tidak sesuai dengan hakikatnya wa hadha ra'yun minal ara' fi ta'rifil jahl. Ini termasuk salah satu pemikiran daripada pemikiran-pemikiran mengenai definisi daripada kebodohan. Wa hadha ra'yu yukhriju ma yusamma al-bil jahl basit. Dan pengertian ini atau pemikiran ini mengeluarkan yang dikenal dengan jahl basit. Nah, bodoh yang ringan wa huwa alladhi laysa fihi idrakun itlaqan yaitu sesuatu yaitu apa nam yaitu kebodohan yang tidak yaitu kebodohan yang dia tidak memiliki pengetahuan secara mutlak enggak tahu sama sekali itu loh satu sama satu berapa enggak tahu benar-benar enggak tahu itu loh anak kecil misalkan itu namanya jahil basi. namanya jahil basi. nah kita lihat berikutnya, faman lam yatasawwar syai' itlaqan 'ala hadha at-ta'rif falaysa bijahilin. Maka barang siapa yang tidak memiliki gambaran sedikit pun secara mutlak, nah berdasarkan definisi ini, maka dia tidak dikatakan bodoh. Walakinahu taks walakin at-taqsim al masyhur huwa alladhi dzakarahu bi wa qila haddul jahli fa faddul ilmi. Akan tadi pembagian yang masyhur itu sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif di sini, na'am yaitu apa? Haddul jahli faddul ilmi. Batasan definisi Kebodohan itu adalah hilangnya ilmu. Jadi orang yang tidak punya ilmu bodoh itu asalnya. Mudahnya kita gitu aja. Nah, hadul jahli definisi kebodohan adalah faqdul ilmi hilangnya ilmu. Belum? Nah, ayat anul jahla ada ilm. Maksudnya bodoh itu adalah tidak adanya ilmu. ini ada mengidrak syai' ala alaih. Tidak mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya namanya bodoh. Paham maksudnya? Nah, tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui sesuatu Nah, barakallahu fikum sesuai dengan hakikatnya. Jadi, dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Kalau maksudnya ya, nah, seperti itu. Wa yanqasimul jahlu 'ala hadha ar-ra'yi ila basit murakkab. Maka terbagilah kebodohan berdasarkan pendapat ini menjadi basit dan murakkab. Bodoh yang sifatnya basit yang ringan, murakkab yang berlipat-lipat. Nah, Allah rahimahullah taala wa basituhu fi kulli ma tahta sara, tarkibuhu fi kulli ma tusaw Nah, kata beliau, qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimatullah alaih, yakni al-muallif rahimahullah taala bidzalika dengan nah penyebutan tersebut, annal basita ma yata'allaqu bil umuril hissiyah. Perhatikan ini. Nah, basit itu kebodohan yang wajar itu perkara yang ada keterkaitan dengan perkara-perkara hissiyah yang bisa dicerna oleh panca indera. Paham ya? Wal murakkab yata'allaq bil umur fikriyah. Nah, murakab itu seringnya suatu perkara yang ada keterkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pemikiran. Nah, ewa. sehingga kata beliau wahada hadza aidan ta'rifun akhar. Ini pengertian yang lain lagi. Fa'ala hadza ta'rif yang qasimul jahl ila qismain. Maka berdasarkan definisi ini kebodohan terbagi menjadi dua. Jahlun basitun wa jahlun murakab Bodoh yang ringan dan bodoh yang murakab yang ganda atau berlipat-lipat. Fa in kana yata'allaqu bi amrin makhsusin fa huwa basitun. Apabila kebodohan itu berkaitan dengan perkara yang maksus, perkara yang bisa dicerna dengan pantai indra, maka itu adalah bodoh yang ringan. Wa in kana yata'allaqu bi amrin ma'qul wa tafkir fa huwa murakkab. Apabila kebodohan itu berkaitan dengan perkara yang makhluk yang bisa dipahami dan dipikirkan, maka itu merokap. Bodohnya bodoh merokap. Nah, kita lihat nanti Fama tahta tsara idrakuhu hissiyun. Maka seluruh apa-apa yang di bawah bumi ini, di bawah bumi, mengetahuinya perkara hissi enggak? Hissi, siapa saja tahu. Paham ya? Maksudnya kalau misalkan nam ada barang yang keluar dari bumi, misalkan, kan tahu ini hewan apa misalkan. Nah, dalam artinya itu perkara yang hissi gitu loh. Nah, fadahluna nabi tahta tsara yusama jalan basit. Tidak tahunya kita, perhatikan ya. Tidak tahunya kita dengan barang-barang atau hewan-hewan yang di bawah bumi ini dinamakan bodoh yang wajar. Antum tahu nggak yang di bawah bumi ini ada apa? Nggak tahu. Ini bodoh yang wajar. Paham ya? Ini namanya bodoh yang wajar. Misal, Anda jahal ma tahta sara minal amwat. Seperti kita tidak mengetahui, contohnya seperti kita tidak mengetahui sesuatu yang ada di bawah bumi ini. Berupa orang-orang mati siapa saja, kita nggak tahu kan? Itu jahal basi namanya. Au an jahal ma tahta sara minal habbi alladhi sabathu riyah atau kita tidak mengetahui apa yang ada di bawah bumi berupa biji-bijian yang dibawa oleh angin. Kita nggak tahu kan? Au annajhal ma tahta sara min hasyarat atau kita nggak tahu. Nggak tahu apa-apa yang ada di bumi ini, yang di bawah bumi ini berupa serangga-serangga. Kita nggak tahu. Nah, haris sama jahlan basitan anhuit anak bil lima mahsusah. Ini dikenal dengan bodoh yang ringan dikarenakan berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa diterna oleh pantai indra. Nah, bisa dilihat Berikutnya amma an najhal anna niyyata wajibatun fil wudu. Adapun kita tidak tahu bahwasanya niat itu adalah wajib. Nah, untuk masalah wudu au ghairu wajibah atau tidak wajib. Niat itu wajib enggak untuk wudu atau tidak wajib? Au anna qira'atul fatihah wajibatun 'alal ma'mum au ghairu wajibah atau baca al-Fatihah itu wajib ya, untuk makmum atau tidak wajib. Au anna zakata wajibatun fil hulli au ghairu wajibah. Ataukah zakat itu diwajibkan pada pada barang-barang perhiasan ataukah tidak wajib? Au anna man akala fi nahar Ramadan jahilan hal yafsi hal yafsudu shaumuhu aw la yafsudu? Atau orang yang tidak tahu, eh, makan di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan bodoh, itu membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan puasa? Au anna takliman atfar fil ihram haramun aw haram? Atau memotong kuku ketika lagi ihram, melakukan transaksi amalan haji atau umrah misalkan, itu hukumnya adalah haram atau bukan haram? Fahalu sama indahu jahlan murakkaban. Yang seperti ini nam kalau sampai tidak tahu dikenal dengan apa bodoh yang berlipat-lipat. Karena perkaranya bisa dipikirkan, bisa dicari dan bisa dipelajari. Nah, Sawan kana al-insanu la ya'lamu bisyai' itlaqan, baik orang tersebut tidak mengetahui secara mutlak, aw ya'lamu bisyai' ala ikhlafi ma huwa atau dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan apa hakikatnya. Fahada qaulun ini pendapat juga seperti ini. Paham ya? Misalkan ada orang tanya, Sebenarnya kalau kita itu mau sa'i itu mana sih? Sa'i itu loncat-loncat di depan Ka'bah itu. Misalkan, berapa loncat-loncat sampai tujuh kali kalau sa'i. Itu apa namanya? Jal murakkab namanya. Paham ya? Sa'i kalau loncat-loncat di depan Ka'bahnya ngapain berarti? Paham ya? Sa'i itu ya, nah barakallahu fikum, nah lari-lari kecil awalnya ya. Ya dari Bukit Sofa ke Marwah tujuh kali. Selesainya di Marwah, mulai dari Sofa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang mulai dari, dari sofa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enamnya mana enamnya seharusnya? Enamnya. Di sofa. Tujuh di marwah. Paham ya? Itu namanya sa'i. Sekarang lebih mudah soalnya sekarang ada rambu-rambu warna hijau di sana. Nah dalam artian antum eh, lari-lari e, kecil itu setelah itu nanti jalan biasa. Nah sampai di marwah itu nanti ada semacam gundukan. Itu nanti yang afdal antum kelilingi tiang itu. Dalam artian naik langsung belok gitu nanti. Kalau sampai di pas di ujung marwah itu perkara yang apa? Yang wajibnya yang wajibnya itu Sunnahnya sampai naik dikit. Sekarang semua dah atur, dah atur semuanya itu. Kalau misalkan tawaf, kok penuh di bawah lewat atas enggak masalah. Paham ya? Atas itu bukan atas Ka'bah. Maksudnya letaknya Ka'bah tengah, atas tapi bagian sana itu muter itu. Karena penuh. Nah, barakallahu full seperti itu. Jadi seperti itu nah perlu diperhatikan sebetulnya dalam kitab haji, kitab masalah haji. Naam barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiikum hafizakumullah. Berikutnya kata beliau di sini, "Baqiya 'indana al-qaul tsalits. Sekarang masih ada pendapat yang ketiga. Al-masyhur al-ma'ruf perkara yang masyhur dan ma'ruf diketahui. Alladzi lam lam yadhkuruhu al-mu'allif yaitu perkara tersebut tidak disebutkan oleh mu'allif. Tidak disebutkan oleh siapa? Oleh mu'allif bahwa anal al-jahl al-basita 'adam al-idrak al-kulliyah. Bahwasanya bodoh yang wajar itu adalah benar-benar tidak mengetahui secara keseluruhan. Tidak mengetahui secara keseluruhan. Wal jahl murakab dan bodoh yang sifatnya murakab adalah idraku syai' ala khilafi ma huwa Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuatu sesu, tidak sesuai dengan apa? Hakikatnya. Hadza wal masyhur. Ini yang masyhur. Jadi bedanya apa bedanya? Bedanya kalau bodoh yang wajar itu adalah dia benar-benar tidak mengetahui sesuatu. Tapi kalau bodoh yang murakab yang ganda yang berlipat-lipat tadi itu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Mekah itu mana Mekah itu Jogja sana itu misalnya. Ngawur itu misalnya. Itu jalan murakab namanya. Paham ya? Anak kecil umur 5 tahun 6 tahun Mekah itu mana? Enggak tahu. Misalkan loh. Paham ya? Atau orang besar aja misalkan belum tahan dengar Mekah itu. Enggak tahu itu namanya jalan basi. Maksudnya ya? Nah, Allah mustahil. Menang benar-benar nggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Tanya naik pesawat, pesawat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini dia nggak belum pernah naik padahal. Paham ya? Di dalam pesawat itu ada ini, itu ada restorannya misalkan atau juga ada ini, banyak menggambarkan sesuatu yang dia belum pernah itu loh. Setelah detek ternyata tidak sesuai dengan hakikatnya. Jahal pak, Penolakan. Paham ya? Kalau pesawat itu bagaimana sih di dalamnya? Wallah alam. Karena yang benar-benar belum pernah naik, dia nggak tahu itu dal basir. Oh ya, seperti itu contohnya. Nah. Allah musta'an. Kata beliau di sini kita lihat Fal basit huwa alla tudrika asy itlaqan. Maka yang bodoh yang ringan yang wajar tadi adalah na'am barakallahu engkau itu tidak mengetahui sesuatu secara mutlak. Memang benar-benar enggak tahu itu. Wal murakkab dan yang ganda atau berlipat-lipat tadi adalah an ala khairi ma huwa alaih. Engkau mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya wa yadhharu dzalika bil misal. Akan semakin nampak dengan contoh. Kata beliau. Contohnya, falau sa'alna rajulan wa qulna lahu, kalau seandainya kita tanya kepada salah seorang, kemudian kita katakan dia, "Mata kanat ghazwatu Badr?" Kapan terjadi perang Badr? Faqala la adri, aku enggak tahu. Hada jahlun basir. Karena benar-benar enggak tahu dia mengatakan ini bodoh yang ringan. Bodoh yang wajar istilahnya, enggak tahu itu. Wasa'alna rajulan akhar. Kemudian kami tanya kepada laki-laki yang lain. Faqala pisana sanah perang Badar itu pada tahun 3 Hijriah misalkan. Fahada jahlun murakkab. Makanya bodoh yang berlipat. Enggak tahu kok jawab itu loh. Jawabannya tidak sesuai dengan hakikatnya lagi. Nah, paling pol kalau enggak tahu ya wallah alam. Seperti itu. Li'annahu adraka syai'an khilafi ma huwa Karena dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. It dikarenakan inna ghazwata badrin kanat bis sanah tsaniyah Dikarenakan pendapat yang sahih, perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah. Oh ya? Tahun 2 Hijriah setelah hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Naam. Wa limadza kana al-awwal basitan? Kenapa yang di, yang pertama dikatakan bodoh yang ringan, bodoh yang wajar? Li'annahu jahlun wa jahlu wahidin la ya'lamu syai'an. Dikarenakan itu kebodohan salah seorang yang tidak benar-benar enggak mengetahui. Wa limadza kana tsani Kenapa yang kedua kok dikatakan bodoh yang berlipat-lipat? atau ganda gitu li anahu jahlun bil waqi' karena dia apa nah bodoh dengan waqi' sesuatu yang telah terjadi atau dengan kejadian tersebut wa jahlun bil hal dan juga bodoh dengan keadaannya fa hadzal mutakallim jahilun bi halih maka orang yang bicara ini dia bodoh terhadap keadaannya yahsabu annahu ala ilmin dia menganggap dirinya itu di atas ilmu walaysa ala ilmin padahal dia tidak di atas ilmu falihadza kana murakkaban min jahlin oleh karena ini dia dikatakan murakkab berganda-ganda berlipat-lipat itu dari dua kebodohan ini. Enggak tahu kejadiannya, enggak tahu keadaannya juga. Kok bilang ngomongnya apa? Terjadi pada tahun 3 Hijriah. Allah musta'an. La yadri dia enggak tahu, wala yadri dan dia tidak tahu annahu la yadri. Dan ini. La yadri dia tidak tahu. Pertama, yang kedua, wala yadri annahu la yadri dan dia tidak tahu kalau dia itu enggak tahu gitu loh. Paham ya? Dia enggak tahu kapan terjadinya. Dia sendiri juga nggak tahu kalau dia itu merasa nggak tahu gitu loh. Allah mustahil. Seharusnya kan tahu. Gitu. Nah, dalam artian kalau merasa dia nggak tahu ya malah alam gitu loh. Bukan malah menjawab tapi ngawur. Nah, misalnya akhir tentang lain. Insanun salna qulna ma hukmul fa'il? Wah, ini masalah nahu ini. Saya Ibnu Taimiyah bahas masalah nahu di sini berarti. Kita tanya pada orang lain. Ada orang yang tanya, insanun salna. ada orang kita tanya dia, kulna ma hukmul fa'il? Apa hukumnya fa'il itu? Ayurfa'u am yunsab? Fa'il itu dirafa atau nasab? Qala al-fa'il yunsab. Fa'il itu mansub katanya. Fa'il itu dinasab. Li'anna nasba istiqamatun karena yang namanya nasab itu, yang namanya sesuatu yang tancapkan istiqamah, lurus, tegak katanya. Fal fa'il mustaqim, sedangkan fa'ilnya pelakunya adalah mustaqim. Ya, pelakunya adalah adalah orang yang lurus. Naqul hadza jahlun murakkab. Ini bodoh yang berlipat-lipat seperti ini li'annahu jahlun bil hukm wa bi ta'lil hukm karena dia bodoh dengan hukumnya dan sebab kenapa dihukumi itu loh. Nah, jadi yang jawabnya seperti itu dia jawabnya. Wa insanun akhar qulna lahu ma hukmul fa'il? Yang lainnya ditanya, apa hukum fa'il? Ayurfa amin sawab fa'il itu dirafa atau dinasab? Qala la adri. Aku enggak tahu. Ana lam aqra nahwa wa la adri anhu. Aku enggak pernah belajar ilmu nahwu dan enggak tahu apa itu sih nahwu itu. Nah, naqul hadza jahlun basir. Karena belum pernah belajar orangnya. Ini bodoh yang ringan, yang wajar. Wa amat salis yang ketiga, faqulna lahu ma hukmul fa'il qala hukmu rafa' fa alimun. Hukum fa'il itu marfu maka dia alim orang yang ilmu. Wa ayyuhuma akbah al-jahl al-basit atau al-jahl al-murakkab? Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih jelek? Bodoh yang ringan yang wajar ataukah bodoh yang berlipat-lipat atau bodoh yang ganda? Tabahan secara langsung al-murakkab la syakka annahu akbah selangsung bisa dijawab bahasanya yang bodoh bertingkat-tingkat atau berlipat-lipat itu lebih jelek keadaannya. Wa yudkaru anna rajulan yusamma Tauman. Ya, perhatian ini. Dan sebutkan kita juga ada seorang seorang namanya Tauman. Nah, yas'um annahu hakim, dia menganggap dirinya itu apa? bijaksana. Ya ta'atul hikmah. Nah, dia itu sering mendatangi perkara-perkara yang mengandung unsur kebijaksanaan. Lakinnahu yufti bi ghairi ilmin, tapi dia walaupun bijaksana, Orang bijaksana, cuman berfatwa tanpa ilmu. Min jumlati ma yufti bihi. Nah, dari enam perkara yang dia itu berfatwa dengannya. Yaqul, tasaddaqu bibanatikum ala man lam yatazawwaj. Bersedekahlah kalian dengan anak-anak perempuan kalian bagi orang yang belum nikah. Nah, ya dunu anna hadza khairun. Nah, beranggapan bahwasanya ini kebaikan. Paham ya? Beranggapan bahwasanya kebaikan. Tapi hadza qala syair, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya tasodaku di sini bukan sodakokan gratis itu enggak. Maksudnya maksudnya itu memberikan bantuan itu maksudnya itu. Tapi ini yang orang enggak dia tuh hikmah tadi tapi berfatwa tanpa ilmu gitu loh. Berfatwanya tanpa ilmu. Tapi hada kalau syair oleh karena ini penyair berkata wa man nalal ulumi bighairi syaikhin. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tanpa guru, ya dillu an siratul mustaqimi. Niscaya dia akan tersesat, tersesat dari jalannya lurus. Paham ya? Namanya otodidak namanya. Paham ya? Dia otodidak terus, buka-buka. Buka-buka putar-putar balik itu seperti itu misalkan. Nah, ilmu dapat tapi apa seringnya itu sesat. Karena karena tidak ada bimbingan, paham ya? Tidak ada yang membimbing. Nah, wa man nalal uluma bi ghairi syaikhin yadhillu 'an siratil mustaqim. Barang siapa yang mencari ilmu, mendapatkan ilmu tanpa ada gurunya, niscaya dia akan akan sesat dari jalan yang lurus. Wa tabisu al-'ulumu 'alaihi hatta yakuna adalla min taumal hakimi. Nah, tersamarkan ilmu-ilmu hingga dia menjadi orang yang lebih sesat daripada al hakimi. Daripada apa? Nah, daripada taum al-hakim, nama orang yang tadi yang menganggap sok bijaksana tadi itu. Nah, tasaddaqa qabil banati ala rijalin yuridu dzalika jannatin na'imi. Nah, dia bersedekah dengan anak perempuannya untuk laki-laki. Sedekah disedekahkan gitu. Gratis itu itu. Nah, Padahal yang dia inginkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ketemu. Soalnya caranya enggak gitu, caranya enggak diberikan itu enggak caranya, dinikahkan. Paham ya? Karena bodohnya dia, kebijaksanaannya. Nah, menurut dia adalah bijaksana, diberikan ini, ya, diakan tanpa ada unsur pernikahan. Nah, kita lihat sini, Bahkan oleh lahu himarun fihi, waktu itu dia memiliki keledai yang dikatakan padanya qala ini hakimi tauma. Lau angsafa pun kuntu arka li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab. Nah, himarnya tadi, himar yang tidak sana tadi. Nah, <clears throat> jadi himarnya Tauma ini, eh, Tauma ini memiliki himar itu loh, memiliki keledai. Nah, memiliki keledai mengatakan apa? Nah, mengatakan apa? Mengatakan lau pecah rukun tu arkab. Kalau seandainya masa itu mau pertengahan, Niscaya aku ini yang akan naik. Maksudnya apa? Justru tauma ini yang suruh di bawahnya, keledainya di atasnya gitu loh. Belum? <laughs> nah, jadi keledainya ini kan yang namanya keledai kan bodong ajar. Tapi kalau yang naik keledai yang lebih bodong kan justru jenazah yang naik itu di bawahnya biar keledainya di atasnya gitu loh. Kita lihat sini. Allah himarul hakim tauma. Nah, berkata keledai miliknya apa? Nah, keledainya miliknya tauma hakim ini Lau ansabat dahru kuntu arkat. Kalau seandainya masa ini benar-benar pertengahan dan adil, misalnya aku yang naik di atas tauma. Kata keledainya. Li'ana li jahilun basitun, karena aku bodohnya bodoh yang wajar. ini sedangkan pemilikku, maksudnya yang memiliki aku, jahilun murakkab karena dia bodohnya berlipat-lipat. Paham ya? Ini cuma kisah aja. Ala kulli hal al-jahil murakkab syarrun min al-jahil basit. La syak. Maka atas berbagai macam keadaan Bodoh yang berlipat-lipat itu lebih parah, lebih jelek keadaannya daripada bodoh yang wajar tanpa dilakukan lagi. al jahil al-basita Nah, ma'arafa nafsah wa arafa annahu laisa ahlan ilm. Karena orang yang bodoh yang wajar itu atau bodoh yang ringan itu, dia mengetahui dirinya kadar dirinya dan dia mengetahui bahwasanya dia tidak layak untuk apa? Nah, untuk apa? Untuk berilmu dalam artian dia bukan ahlul ilm gitu loh. Faqala oleh karena itu dia mengatakan la adri aku enggak tahu. Wa amal jahil, ada orang yang bodoh yang murakab ini, al jahil murakab orang yang bodoh berlipat-lipat ini, fadda'anahu alim. Dia seakan-akan mengaku dirinya ilmu berilmu. seakan-akan dia nah merasa dirinya berilmu gitu loh. Wa huwa laysa bi'alim padahal dia bukan orang yang berilmu. Fakana zahilan binafsihi wa zahilan bil hukm. Akhirnya orang tersebut dikatakan murokab kenapa? Karena dia bodoh terhadap diri sendiri dan juga bodoh di dalam menghukum tersebut. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala nah mengenai masalah ilmu pembagiannya kita sambut